Nikmat yang begitu agung <clears throat> itu nikmat ketika seorang hamba diberikan taufik, diberikan hidayah di atas Islam, di atas keimanan dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini mengumpulkan kita semuanya di sebuah majlis zikir, Majlis ilmu, Majlis zikir yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang dimudahkan untuk hadir di majlis ilmu tersebut bersama-sama untuk senantiasa mengingatkan perkara kebaikan bersama-sama untuk senantiasa mengingatkan untuk bersabar bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala mensifati yang namanya peringatan atau adzikr ini bermanfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'la ayat yang ke-9 sampai ayat yang seterusnya mengenai yang namanya peringatan atau adzikr. Allah berfirman Fadzakir inna fa'ati dzikra. Wahai Muhammad, berilah olehmu yang namanya peringatan. Inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya yang namanya peringatan itu akan bermanfaat. Nasihat itu akan bermanfaat ya. Bagi siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayadzakkaru may yakhsha." Akan mengingat orang-orang yang takut kepada Allah nasihat ataupun yang namanya bimbingan dan teguran itu <clears throat> bermanfaat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya zakaru may akan mengingat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal asqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi nasihat tersebut tidak bermanfaat nasihat tersebut bagi orang-orang yang celaka. Orang-orang yang telah Allah tutup hatinya. Maka orang seperti ini sangat sulit untuk menerima nasihat. Tidak merasa takut dengan nasihat-nasihat, dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah berikan balasan bagi mereka orang-orang yang celaka tadi, orang-orang yang menjadi azikr tadi, ya alladhi yasla narul kubur itu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam an-nar yang menyala-nyala inilah para hadirin yang saya muliakan keadaan manusia ketika seorang itu cinta dengan nasihat dia senang dengan yang namanya peringatan-peringatan ini menunjukkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang sudah meninggalkan menjauhi yang namanya az ini menunjukkan alamat dari alamat kebinasaan. Terlebih lagi para hadirin yang saya muliakan di zaman-zaman kita ini. Zaman yang penuh dengan ujian-ujian. Baik ujian yang sifatnya syahwat ataupun yang sifatnya syubhat. Dunia ini merupakan ujian. Dunia ini yang dipandang oleh manusia hijau dan manis maka sungguhnya merupakan ujian. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan mengenai dunia ini inna dunya hulwatun hadirah dunia itu adalah sesuatu yang hulwah manis dan juga hadirah dan juga hijau manis dan hijau itu sifat dunia wa nahnu mustakhlafina fikum fi dan kami menurunkan kalian wahai manusia di dunia itu sendiri fayanduru madza ta'malun kata Allah Subhanahu wa taala dan kami akan melihat bagaimana amalan-amalan kalian ya. maka di sana pada hadir yang saya muliakan ada dua jenis orang dua jenis manusia ketika menyikapi dunia ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37 Di sana ada orang-orang yang melampaui batas terhadap dunianya dan ada orang-orang yang menahan dari hawa nafsunya. Dan masing-masingnya akan mendapatkan bagian sendiri. Ketika Allah mengatakan dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Adapun orang yang melampaui batas dalam menyikapi dunia ini fa innal jahima hiyal ma'wa fa amma man wa asaral hayata dunya dan lebih mengutamakan kepentingan dunianya fa innal jahima hiyal ma'wa maka neraka jahanam ini tempat kembali bagi orang-orang yang seperti ini orang-orang yang melampaui batas terhadap dunianya dan juga orang-orang yang dia lebih mengutamakan dunianya Sebaliknya Tuhan Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebaliknya para hadirin orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa naha nafsa 'anil hawa. Kemudian dia menahan hawa nafsunya untuk berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya al jannah adalah tempat kembalinya. Tempat kembali bagi orang-orang yang dia mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah <clears throat> sabda Nabi alaihi salatu wasalam mengenai al jannah dan juga yang namanya an-nar Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Mutafakun alaih Nabi SAW bersabda Hujibatil jannah bil makarih Wa hujibatin nar bisyahawat Al jannah itu Diliputi dengan perkara-perkara yang Tidak mengenakan Tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia Itu al jannah Sebalik yang namanya an-nar Wa hujibatin nar bisyahawat Sementara yang namanya an-nar Itu diliputi dengan perasaan-perasaan yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Ya. Maka di sini para hadirin, ketika seorang ingin selamat dari yang namanya fitnah-fitnah dunia, dia harus menjadi orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya. Tidak senantiasa menjadi orang yang mengikuti hawa nafsunya, tapi dia menjadi orang yang menahan hawa nafsunya untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci keselamatan dari fitnah dunia. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Pada kesempatan yang lalu Pernah kita bahas Di majelis ini mengenai Prinsip-prinsip Akidah ahli sunnati wal jamaah Pondasi ataupun prinsip Akidah ahli sunnah wal jamaah Di antaranya adalah ahli sunnah wal jamaah Mengimani al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarih. Ini pokok yang pertama para hadirin. Bahwasanya ahlu sunnah mereka di atas pondasi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan juga iman kepada rasul-rasulnya serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sampai kita pada al-imanu billah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya para hadirin? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah al-iqrar birububiyatihi wa ilahiyatihi wal asma'i wasifatihi yaitu seorang mengikrarkan dalam hatinya meyakini dalam hatinya mengenai tauhid rububiyah tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wasifat. ya ini konsekuensi dari al-imanu billah sudah kita bahas pengertian tauhid rububiyah tauhid uluhiyah Kemudian sudah kita baca sedikit mengenai tauhid al-asma sifat. Kalau tauhid rububiyah itu seseorang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan Allah. Saya ulangi, yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, fi af'alihi pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa para hadirin? Perbuatan Allah seperti apa? Seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, memberikan rizki dan perkara-perkara yang lainnya yang merupakan kusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah? Apa para hadirin? Apa yang dimaksud tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah dalam dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Kalau rububiyah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti Allah Maha Pencipta, Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rizki Ya. Itu namanya tauhid rububiyah. Adapun tauhid asma atau tauhid al itu seorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada amalan-amalan hamba tersebut. Ya. Amalan-amalan ya. hamba tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas. <clears throat> Kemudian kita masuk pada tauhid al-asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Pengertiannya tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati ala wajhil laiki bihi <clears throat> Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya menetapkan setiap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Alkitab yaitu dalam Al-Qur'an al-sunnati rasulihi atau juga <clears throat> dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya dalam hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal asma'i wa sifat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seulangi para hadirin, yang dimaksud dari tauhid asma wa sifat yaitu seorang menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya yang itu disebutkan dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah ya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah alal wajhil laiki yang sesuai bagi Allah yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrifin tanpa adanya unsur tahrif tahrif maksudnya itu mengubah maknanya mengurangi hurufnya atau menambah hurufnya ini tahrif dengan tanpa apa? Tanpa tahrif. Wala ta'tilin, tidak pula dengan apa? Ta'til. Ta'til maknanya seorang meyakini nama-nama Allah sebagian menolak sebagian yang lainnya atau dia menolak seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Taktil. Ya. <clears throat> Wala takyifin tidak pula dengan yang namanya takif, takif yaitu menggambarkan, ya. Meraba-raba seperti apa? Ya. Keifa keifa. bagaimana bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini tidak seperti itu. Wala tamtsilin, tidak pula dengan apa? Mempermisalkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah dengan nama makhluknya, dengan sifat makhluknya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Bahasanya tahid rubiyah menetapkan ya, apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya ya, baik dalam Alkitab ataupun As-Sunnah dari sisi yang Allah inginkan tanpa ada unsur tahrif, tidak pula apa? taktil, takif dan juga tamsil. Tidak merubah maknanya, tidak menolak sebagian, menerima sebagian atau bahkan menolak seluruhnya. Tidak pula apa? Membayangkan bagaimana-bagaimana. Tidak pula mempermisalkan dengan makhluknya. Baik. <clears throat> Dan sudah kita singgung di sana. Ada dua kelompok. Ya. Dua kelompok yang menyimpang mengenai asma wa sifat. Ada yang masih ingat para hadirin? Kelompok yang menyimpang mengenai asma wa sifat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat <clears throat> dua kelompok yang menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat? Ada yang masih ingat pada hadirin? Eh? Kelompok yang pertama yaitu kelompok al-mu'attilah. Ya. Penting seorang mengetahui ya, penyimpangan dan bentuk-bentuk penyimpangan dalam rangka untuk menjauhi penyimpangan tersebut. Seorang mengetahui kesesatan dalam rangka untuk menjauhi agar supaya dia terhindar dari kesesatan tersebut. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah yaitu kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik sebagian ataupun seluruhnya. Ini orang Mu'attilah. Dan sudah kita bantah sudah kita bantah dari ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat yaitu kelompok al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbih, al-musyabbihah. Ya. Ini kelompok yang menyimpang yang kedua. Kalau Mu'atilah itu mengingkari nama-nama Allah, ya. Baik sebagian atau seluruhnya diingkari karena mereka punya anggapan kalau menetapkan nama Allah sama saja Pak memisalkan dengan makhluknya. Ya, maka mereka katakan tidak boleh. Tapi sudah dibahas dan dibantah mengenai e, syubhat mereka. Kemudian kelompok yang kedua didamakan dengan kelompok al musyabihah Siapa mereka? al <clears throat> Alladzina asbatu al asma awasifati sifati ma'a ta'ala bi khalqihi pemikiran mereka ya pemikiran yang namanya al-musyabihah mereka adalah kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya namun menyerupakan dengan makhluknya saya ulangi para hadirin ya yang disebut dengan orang-orang musyabihah kelompok yang menyimpang dalam masalah asma sifat yaitu mereka orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupakan makhluknya, menyerupakan dengan makhluknya, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, apa kelompok al-musyabbihah. <clears throat> Zaimina anna hadza muqtada dilalatin nusus. Mereka menyangka ya bahwasanya ini merupakan apa? konsekuensi dari nas-nas yang ada. Ketika Allah mengatakan ya, menyebutkan nama-nama dan sifatnya, itu mereka mengharuskan nama-nama tadi, sifat-sifat tadi itu seperti sifat makhluknya. Dan nah, ini batil. Ini perkara yang batil, ya. Sudah kita bahas ya mengenai kebatilan mereka. Di antara yang pertama yaitu anna Allah ta'ala bi khalqihi amrun yubtilul aqlu al aqlu bahwasanya penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini merupakan perkara yang batil ya yang dibatalkan oleh yang namanya apa akal wasyar'u dan juga apa syar'i dalil-dalil dari apa Al-Qur'an ataupun sunnah ya wala yumkinu ayyakuna muqtadun nususil kitab wa sunnah amron batila maka tidak mungkin para hadirin yang namanya konsekuensi dari nas-nas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah itu perkara yang batil, tidak mungkin. Ya. Jadi bantahan yang pertama buat mereka kelompok yang menyimpang ya, dalam permasalahan asma wa sifat, kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ya bahwasannya penyerupaan Allah dengan makhluknya ini merupakan perkara yang batil ya yang dibatalkan oleh syariat dan juga apa akal tidak mungkin yang namanya nas-nas Al-Qur'an itu ini ini perkara yang apa perkara yang batil ya kemudian yang kedua yang kedua anallaha <clears throat> ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu aslil makna. Ini jawabannya para hadirin. Jawaban untuk membantah kelompok musyabbihah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak bicara dengan hambanya ya, dengan Al-Qur'an ya, dibaca oleh hamba-hambanya untuk dipahami kecuali dengan apa yang hamba tersebut pahami ya. Maksudnya apa? Ini dari sisi aslul makna asal maknanya ya. bukan dari sisi hakikatnya bukan dari sisi apa hakikatnya Kalau sebutkan nama Al-Qur'an sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya ya. As-Sami'ul Basir Allah itu maha apa maha melihat lagi maha ya maha mendengar dan maha melihat maka di sana ada sifat yang namanya apa As-Sam'u Allah itu punya pendengaran ya Allah punya apa pendengaran tapi secara aslul makna saja. Secara asal maknanya saja. Adapun seperti apa pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak boleh apa? Ditanyakan. Ya. Tidak boleh kita membayang-bayangkan. Atau jangan apa? Jangan disimpangkan kepada makna yang lainnya. Ya. Ini hati-hati dalam permasalahan apa asma sifat. Satu ketika <clears throat> ada seseorang datang di majelisnya alimah Malik rahimahullah. Ketika itu alimah Malik sedang menyampaikan durus, menyampaikan yang namanya apa? E, pelajaran di Masjid Nabawi. Nah, beliau rahimahullah adalah imam ya di e, disebut dengan imam Daril Hijrah, imam kota Madinah, alimah Malik rahimahullah. Suatu ketika datang seorang ya, kepada alimah Malik kemudian bertanya, Ya Imam, kaifastawa? Membawakan ayat, orang tadi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Imam, kaifastawa?" Ya. Bagaimana istiwa itu? Ya. Bagaimana apa? Istiwa itu. Maka beliau rahimahullah tidak langsung menjawab. Kemudian beliau menundukkan pandangannya, percucuran keringatnya, ya karena mendengar pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelum kita, ya, dari kalangan salafun soleh. Ditanyakan kepada Imam Malik. Maka beliau menjawab, Alistiwa wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wa anhu bid'atun." Kata beliau rahimahullah, yang namanya al-istiwa itu perkara yang maklum. Secara apa? Asal maknanya. Diketahui asal maknanya seperti itu. Istiwa, beristiwa, ya. Bersemayam. Itu perkara yang apa? Diketahui secara asal maknanya. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana beristiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui. Itu maksudnya. Bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang mengetahui wal imanu bihi wajibun dan beriman dengan perkara tadi adalah wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin wajib beriman. Allah itu beristiwa di atas arsh. Ketika ditanya, "Ain Allah?" Jawabannya bagaimana para hadirin? "Ain Allah?" Allah fis ya, "Ain Allah?" Fil arsh. Allah di atas arsh. Itu keyakinan ahlu sunnah. Ya. Itu keyakinan ahlu sunnah. Ketika ditanya ain Allah fisama. Allah di atas langit ketujuh. Ya. Tapi ketika seorang bertanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak boleh, ya. Maka beliau mengatakan wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya mengenai perkara tersebut adalah perkara bid'ah, perkara yang diadakan dalam agama. Tidak ada para sahabat yang bertanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tidak bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah?" Tidak boleh. Ya, itu sifat kita, ya. Sikap kita kepada nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis yang menyebutkan mengenai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berhenti pada apa? Asal maknanya saja. Itu maksudnya. amal hakikatu wal kunhu alladhi alaihi dhalikal makna fahuwa mimma sta'sarallahu ta'ala bi ilmihi ada pun yang namanya hakikat bagaimana istiwanya Allah bagaimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala ya bagaimana matanya Allah subhanahu wa ta'ala ini perkara yang tidak boleh apa? ditanyakan perkara yang Allah sembunyikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui saja ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Yaitu mereka menetapkan setiap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ya. Dengan tanpa dia tahrif, mengubah maknanya, tidak pula ta'til ya, menolak sebagian, menerima sebagian, tidak pula apa takif menggambarkan bagaimana bagaimana tidak pula tamsil menyerupakan dengan apa makhluknya ini sikap ahlu sunnati wal jamaah ya mengenai asma wa sifat maka di sini juga terfaedah para hadirin <clears throat> bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah kelompok yang pertengahan ketika di sana ada kelompok yang menyimpang mengenai asma wa sifat yaitu yang namanya al-mu'atilah yang menolak seluruh nama-nama Allah atau sebagiannya. Kemudian yang kedua menetapkan namun menyamakan dengan makhluknya ahlu sunnah pertengahan. Ahlu sunnah apa? Pertengahan. Menetapkan ya namun ahlu sunnati wal jamaah menyerahkan hakikat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an ya dalam surat Asyura ayat yang ke-11 laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah orang-orang musyabihah yang mereka menyamakan Allah dengan siapa? makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ini bantahan untuk mereka. Wa huwas samiul basir. Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat ini bantahan untuk orang-orang apa? Orang-orang apa? Musyabbihah. Ya, yang menyeru eh, orang-orang mu'atilah yang menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah, prinsip pertengahan ya. Antum bisa lihat ya dalam surat eh, Al-Baqarah atau Ali Imron ayat yang ke-143 ya. Allah sebutkan mengenai sifatnya mereka ahlu sunati wal jamaah Islam yang hak ya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa di atas prinsip al-wasatiyah prinsip pertengahan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143 ini prinsip dalam seluruh aspek kehidupan ya Ahlu sunnah punya prinsip yang namanya al-wasatiyah Yaitu pertengahan Allah berfirman Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam ya, Umat yang pertengahan Dan umat yang pertengahan ini adalah umat Islam yang selamat ya, Dari seluruh penyimpangan-penyimpangan Tatkala di sana ada penyimpangan orang-orang yang ekstrim yang tasyadud keras dalam beragama dan juga penyimpangan orang-orang yang tasahun yang mereka bermudah-mudahan dalam beragama ya yang satu mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang satunya lagi sampai kebablasan ya orang-orang kafir saja apa dianggap orang yang selamat ya seperti orang Islam ya. seperti orang-orang khawarij mengkafirkan kaum muslimin dengan sikap ekstrimnya Adapun orang-orang jil ya, jaringan Islam liberal sampai mereka apa? merangkul seluruh agama yang ada. Mereka katakan mereka adalah agama yang Allah ridhoi. Ya. Salat bareng dengan kelompok Syiah, ya. Dalam satu tempat. Di sana ada Syiahnya salat bareng, ada orang Nasoronya salat di situ, ya. Ada pula dari orang Khawarij, ada orang yang lainnya kumpul jadi satu. Ya. Itu eh, apa namanya? pemandangan kata mereka Islam Nusantara ya, yang mencakup seluruh apa seluruh kelompok yang ada ya. ini kebablasan para hadirin ahlu sunnah pertengahan dengan prinsip yang namanya al-wasatiyah baik sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya <clears throat> yaitu al-iman bil malaikah ataupun sebelumnya diantara ya, buah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antara buah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tahqiqu tauhidillahi taala bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'un wala khaufun wala ya'budu ghairahu Buahnya ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang bisa ya, mentahqiq ya, tauhidullah. Dia benar-benar menjadi hamba yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ya, tidak bergantung kepada selain Allah ya, pengharap ataupun takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini faidahnya. Buah dari seorang beriman kepada Allah, dia bisa menjadi seorang yang muwahhid, seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada selainnya, berharap takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua <clears throat> di antara faedah seorang beriman kepada Allah kamalu mahabbatillahi taala yaitu seorang memiliki kesempurnaan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang memiliki kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin para hadirin ketika seorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang itu ya, tidak mungkin bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak mungkin. Maka di sini seorang yang beriman kepada Allah diantara buahnya atau faedahnya yaitu seorang bisa apa? menyempurnakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rifatullah. Wa ta'zimuhu bi asma asma'ihi al husna wa sifatihi ula ya dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat yang ula sifat-sifat yang maha tinggi seorang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beriman dengan asma wa sifat ya maka dia menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia mendengar Allah itu punya nama yang namanya apa As-Sami ya atau Al-Basir khabirum bima ta'malun Allah Maha mendengar maka dia akan berhati-hati setiap ucapannya pasti dengar Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam hati ya wa ta'lamu ma tukhfi sudur Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ya. Maka orang yang dia mengetahui nama-nama Allah, ya, Allah itu maha mendengar, dia akan berhati-hati sekalipun hanya apa? dalam hatinya. Ataupun Allah punya nama Al-Basir, ya, maha melihat, maka sekalipun dia bersembunyi di sebuah tempat yang dia sendirian tidak ada orang yang melihat, dia berbuat maksiat tidak ada yang mengetahui, dia yakin Allah maha apa? mengetahui. Ya. Maka orang seperti ini dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha teliti dengan seluruh amalan hambanya. Ya. Maka dia berusaha berhati-hati setiap gerak-geriknya, amalannya senantiasa dia perhatikan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga <clears throat> di antara faidah atau buah seorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah tahkiku ibadatihi bi lima ma amara bihi wajtinabu ma naha anhu itu seorang benar-benar mempraktekkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbeda orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak apa? mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, dia akan sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ya. Bi fi'li ma amara bihi dengan mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan. Ya. Wajtinabu manaha anhu dan senantiasa menjauhi seluruh apa yang Allah larang darinya. Menjauhi seluruh apa yang Allah larang dari perbuatan tersebut. Ini tingkatan teringgi dalam dalam yang namanya Islam. Itu seorang yang sudah mencapai tingkatan ihsan. Yaitu dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia yakin bahwasanya Allah pasti melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin bisa ya ketika di dunia, maka yakinlah Allah Maha melihat ya. Maka orang yang seperti ini orang yang sempurna ibadahnya akan sungguh-sungguh beribadah, serius dalam ibadahnya karena dia yakin Allah pasti melihatnya. Kemudian iman yang berikutnya <clears throat> para hadirin yang saya muliakan adalah al-imanu bil malaikati. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Dikatakan oleh beliau Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah maknahu maknanya adalah makna iman kepada malaikat. Atas diku biwujudihim. Yang pertama, seorang dikatakan iman kepada malaikat adalah membenarkan ya, membenarkan bahwasannya malaikat itu benar-benar ada, membenarkan wujud malaikat. Dia meyakini bahwasanya malaikat itu benar-benar apa? ada. Ini yang pertama wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahum min nurin yang kedua diantara makna iman kepada malaikat ya meyakini bahwasanya mereka para malaikat adalah makhluk adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala meyakini bahwasanya mereka malaikat adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Baik. Insyaallah taala kita akan bahas hadis-hadis dan juga ayat mengenai pembahasan iman kepada malaikat. Insyaallah naqtafi lahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.